Pak Satrio, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Ya, silahkan Kalau dibilang tidak ada penjara, agak ini ya, si malakama ya. Karena kalau misalnya di kantor ada yang korupsi maling komputer, itu nggak di penjara. Jadi nanti orang bisa banyak dong maling komputer misalnya ya. Itu. Terus kemudian kalau lihat dari sisi yang ada di desa-desa, hanya maling apa namanya katakanlah peralatan desa yang lima 500 ribu juga nggak di penjara memang betul Cuman masalahnya bolehlah saya setuju dengan Eva tidak di penjara, tapi tolong nilainya jadi pertimbangan. Apakah harus dua setengah juta, apakah harus lima ratus ribu atau satu juta? Saya setuju dari penjara, tapi nilainya perlu dipertimbangkan. Itu, makasih Pak. Oke, okay, Pak Yudi selamat pagi. Dengan Yopi di Bogor selamat. Oh, Pak Yopi silahkan. Iya, selamat pagi. Iya, silahkan. Mendengar Eva FM. Kalau saya sih menyarankan sebenarnya bukan dilihat dari besar uangnya, tapi dari motifnya. Karena misalnya pencuri yang di bis yang setiap kali dia melakukan perampokan atau pencurian, kalau dia lakukan perampokan misalnya cuma 100 ribu, masa dia nggak dihukum, tapi itu selalu dia lakukan. Dibandingkan dengan beberapa kisah lalu misalnya pencurian sandal atau nenek-nenek yang mencuri coklat di kebun, motifnya kan berbeda. Kalau nenek-nenek itu mungkin mencari makan gitu loh. Sehingga bukan nilainya tapi motif pencuriannya latar belakangnya itu yang dilihat gitu. hukum sih tetap harus dilakukan hukuman ya setiap kesalahan harus ada penaltinya setiap kebaikan harus ada record life-nya gitu loh jadi tetap penalti dilakukan jadi mungkin misalnya kalau motifnya seperti nenek-nenek yaitu tingkat swadaya masyarakat misalnya dihukum di tingkat RT, RW itu kita punya lembaga-lembaga seperti itu gitu. Kalau pencurian yang di bis atau di perampokan di bis ya itu memang harus pengadilan. Jadi motifnya yang kita lihat bukan besar uangnya. Itu aja terima kasih. Oke, okay, Pak Joki selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan Pak. ya, saya kurang setuju. Jadi kalau di, harus dibilang di bawah dua setengah juta itu tidak perlu di penjara tidak naringan. Itu saya sama sekali tidak setuju. Karena di bawah dua setengah juta itu banyak sekali kejadian yang bisa terjadi. Contohnya, anak-anak sekolah dimintain uang itu aja udah makin sering sekarang kendaraan-kendaraan umum nah hal-hal semacam itu apalagi nanti dipublikasikan itu akan jadi bahaya kalau saya bilang sebaiknya sih tidak perlu dipublikasikan apalagi menentukan suatu nilai itu benar-benar tidak baik itu aja terima kasih Pak Hari sejak pagi iya. heran ya mau dibawa kemana negara kita ya dua setengah juta itu handphone apa banyak ya nilai uang segitu tuh nanti pencuri itu makin makin berani makin terang-terangan karena dipikir ah nggak ditahan ini nggak dihukum ini saya heran bingung loh benar-benar mau dibawa kemana negara kita ini terima kasih oke okay, Pak bagaimana dengan komentar Anda? Ya, selamat pagi ini negara ini sudah makin gila begitu. Padahal kalau begitu marilah kita rame-rame jadi pencuri begitu kan. Karena tidak ditahan. Ini makin lama kita punya eh, orang-orang、uh, di pemerintah ini makin lucu begitu loh. Menyelesaikan masalah dengan membentuk masalah baru yang lebih gila begitu. Jadi pesan saya marilah kita jadi pencuri beramai-ramai. Terima kasih. Oke. Okay. Pak Iwan selamat pagi pagi. Silakan Pak Iwan. Oke, uh, menurut saya itu sangat berbahaya sekali ya kalau sampai uh, <clears throat> dengan dua setengah juta tidak ditahan itu benar-benar eh, sangat bahaya. Kalau kejahatan itu udah merupakan profesinya, <clears throat> artinya setiap hari dia melakukan kejahatan enak dong tiap hari dia dapat satu juta, satu juta, satu juta nggak perlu ditahan. Saya pikir itu memancing kejahatan lebih parah lagi. Terima kasih. Pak Wira, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Bapak. Oh ya, ini sebenarnya saya bingung ini sekarang. Norma yang berlaku baik dan buruk ini sudah kabur sekarang. Jadi sebenarnya hal yang menurut norma itu tidak benar ya tidak benar. Artinya dengan peraturan yang dikeluarkan MA, itu mengaburkan buat seluruh rakyat Indonesia. Jadi harap para yang berkompeten dalam hal ini pemerintah, cobalah eh, dilihat masalah ini dengan lebih proporsional. Mengapa hal ini jadi kabur? Karena semuanya bisa dibeli dengan uang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wira. Pak Ferry, selamat pagi. Baik, Bapak Willy, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Sesa. Silahkan Bapak komentarnya.、Uh, eh, saya kira ketinggian ya nilainya ya. Dua, kalau dua setengah juta rupiah. Saya pikir eh, ratus lima puluh ribu atau dua puluh lima ribu gitu. Ya kalau dua setengah juta rupiah mah satu bal senal juga senilai segitu. Ya itu aja saya rasa. Terima Baik, terima kasih Pak Willy. Pak Tanto, selamat pagi. Pagi. Ya, Ya, kalau aturan itu dikeluarkan, maka itu supermarket itu nanti ada yang mengambil barang, terus nanti ketangkep. Ya udah, itu aturan juga dah. Jadi setiap hari pasti ada kasus seperti itu. Di jalanan nanti ada jangkret, ada apa ya. Itu malah jalan semua. Jadi apa negara ini nanti? Hmm. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Bangun, selamat pagi. Selamat pagi. Komentar Anda? Ya kalau dipukul rata seperti bapak yang dulu yang pendahulu nelfon tadi ya nggak bisa sekarang kalau misalkan orang pada nyuri handphone dimana mana itu kan harganya nggak nyampe dua juta setengah dicopetin nggak ditahan waduh repot deh itu -huh. Hmm. itu mahkamah agungnya itu perlu di di sekolahin lagi tuh ya kalau misalkan ya 250 ribu jangan dipukul rata memang ada yang nyolong kayu di penjara ada yang noam pisang di penjara nah ini jangan dipukul rata noanya itu antara salah dan benar itu waduh repot itu nyopet satu juta di pasar nggak masuk penjara wah repot deh mm -mm. Ya, terima kasih baik terima kasih Pak Bangun Pak Artoro selamat pagi Pak Joni selamat pagi ya pagi ya komentar saya singkat Bu ini bakal jadi sebuah peluang usaha baru nih Bu buat para pencopet itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joni. Pak Yadi, pagi. Wah, ini yang gampang yang Akan terjadi kemunduran itu kopetan di mana-mana, supermarket akan kehilangan barang dan jumlah yang besar meninggalkan Bagaimana Mahkamah Agung ini nggak tahu saya. Terima kasih. Pak Adi, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak. Ini negara bukan tambah lama tambah baik, tapi tambah kacau nih. Ini pejabat apa namanya pemerintah, pemerintah, kalau memang dulu itu salah dari hakim yang mengutus mengetok palu, tinggal gampang kan hakimnya dipanggil, diusut, kalau salah diadili, hakimnya dihukum seberat-beratnya karena di pejabat kan pejabat publik yang nggak bisa nggak becus. Sekarang kalau pencurian di bawah dua setengah nggak diadili, nah nanti jadi negara pencuri nih, semua mencuri, bukan hanya ke supermarket, ke toko-toko, kemana ya udah habis itu lepas lepas dari negara pencuri mau jadi apa nih negara bukannya tambah baik malah tambah bobrok kiranya selamat pagi ya pagi bu ini kita tahu sendiri ya bahwa akhir-akhir ini kasus-kasus korupsi kan merajalela di negara kita ini ya tapi anehnya justru malah Mahkamah Agung mengusulkan mengeluarkan aturan baru yang sifatnya bukan malah mendidik tapi sepertinya malah meringankan gitu ya jadi mereka-mereka yang melakukan korupsi atau melakukan tindakan-tindakan kriminal pencurian pidana seperti itu sama sekali malah sepertinya diberi angin kecil-kecil tapi kan ini besar nanti ujung-ujungnya bisanya gitu demikian aja Bu baik terima kasih Pak Rudi Pak Dibio selamat siang selamat siang tolong dikasih tahu ke Mahkamah Agung lewat uh, pertama eh, Mahkamah Agung berusaha memakai politik praktis Artinya kejahatan yang bersifat material atau keuangan dibebaskan atau keduanya ringan. Kedua, dia tidak minta dulu sama mahkamah, izin dulu sama mahkamah konstitusi maupun eh, komisi yudisial. Apakah bisa nggak mengakukan peraturan macam demikian? Nomor tiga, tanya dulu pada masyarakat. Masyarakat dalam ini DPR, MPR, dan semuanya apakah bisa memakai-makai politik praktis dengan catatan bahwa kejahatan keuangan di bawah dua setengah juta kejahatan ringan. Kalau tidak bisa jawabnya, maka Mahkamah Agung ini adalah kong kali kong dengan penjahat. Jadi artinya mereka itu adalah orang-orang... Saya sekali terputus, Pak Alex, selamat siang. Ya, selamat siang. Komentar ya Pak, silakan. Baik. Saya kira hal-hal yang kita saksikan melalui berita-berita TV, radio, dan koran ya dengan menghukum orang-orang yang kecil itu memang Mahkamah Agung sudah pantas bertindak demikian meskipun nanti satu sisi ada kurang bagusnya tetapi yang pasti bahwa di Republik ini perlu ditingkatkan kearifan lokal dulu-dulu pada zaman nenek moyang kita itu nggak ada itu hal-hal seperti itu dihukum paling di, di sidang disuruh minta maaf berikutnya nggak perlu lagi melakukan dan sudah malu jadi cukup memang dipiring untuk hal-hal seperti itu tidak perlu ditahan apalagi digebukin gitu kan terima kasih baik terima kasih Pak Alex Pak Hernando selamat siang terima kasih selamat siang cuman mengomentari saja negara kita ini adalah negara hukum artinya kita harus taat kepada hukum apalagi boleh katakan apapun tindak tindak kriminal itu harus diproses secara prosedur dengan hukum jadi nggak ada istilah kata berkatakan ditahan atau tidak tahan. Tapi disesuaikan dengan proses katakan hukum yang benar. Supaya katakan masyarakat rakyat ini percaya kepada aparat penegak hukum. Termasuk mahkamah itu boleh katakan tidak bisa mengeluarkan peraturan secara pihak. Benar kan Bapak kata tadi? Itu harus disosialisasikan dan dibicarakan dengan boleh katakan kepada boleh katakan eh, Mahkamah Konstitusi juga termasuk saya sebagai rakyat jelata harus menyikapi bahwa hukum ini harus betul-betul di republik, ini benar-benar harus terjadi secara proses hukum jadi tidak bisa boleh katakan ada sesuatu yang sedikit boleh katakan apa namanya ah, menimbang jelas-jelas seperti itu yang namanya kesalahan ditinjau kesalahan seperti apa bentuknya kalau apapun bentuk kriminal, apapun bentuknya, boleh katakan ada hal-hal, boleh katakan peluang, boleh katakan kong kali tadi, itu saya setuju, itu akan membuat negara yang tidak kondusif. Jadi artinya akan membuat peluang-peluang penjahat-penjahat kecil itu akan bertambah banyak gitu. Itu penjahat kecil akan menjadi besar. Nanti negara ini bertambah hancur. Lalu negara ini boleh kata tidak dikelola oleh penegak hukum yang sebenarnya mengerti masalah hukum. Itu saja. Terima kasih.